Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai ahkamu illa idza kanat mukarraratan yaitu hukum-hukum bagi illa jika illanya itu berulang. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-320 sampai bait yang ke-325. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa alghi illa dzata tauqidin kala tamrur bihim illal fata illal ala dan tinggalkanlah atau batalkanlah amalannya illa jika illa itu memiliki makna taukid contohnya apa contohnya pada la tamrur bihim illal fata illal ala Janganlah engkau melewati atau berpapasan dengan mereka, kecuali pemuda tersebut, yaitu kecuali si ala. Di sini ala itu maknanya itu adalah nama seorang pemuda. Yang tadi, yang disebutkan sebelum illal tadi. Jadi illal fata, illal ala. Al-fata dan al-ala itu menunjuk kepada individu yang sama. Maka di sini bermakna taukid ya bermakna taukid. Kemudian wa in tukarrar la li litaukidin fama tafrighin ta'thira bil amilita. Dan jika illa itu diulang namun tidak untuk taukid ya maknanya bukan untuk penekanan. ma tafriqin ya sedangkan nya adalah istithna yang mufarragh Istifna mufarroh berarti yang mustafna minhunya tidak disebutkan. Jadi jika illa itu diulang, tujuannya bukan untuk taukid, dan istifna'nya itu mufarroh, artinya mustafna minhunya tidak disebutkan. Maka apa? At-ta'thira bil amili Ya, maka tinggalkanlah pengaruh. Mungkin dilanjutkan dulu saja. Uh, Wa in la li taukidin fama tafrighin at-ta'thira bil 'amilita fi wahidin mimma bi stuthni wa laysa an nasbi siwahu mughni. Maka jika illa itu diulang, namun bukan untuk tujuan taukid. Dan istifna'nya itu adalah istifna' yang mufarroh. Ya, istifna' yang mufarroh. Artinya mustafna minhunya tidak disebutkan. Maka at-ta'thira bil 'amili ta'fi wahidin mimma bi tusni. Maka tadi karena istisnanya itu mufarroh, ya artinya mustasna minhunya tidak disebutkan, maka amil itu akan menuntut untuk beramal kepada salah satu dari mustasna tersebut. Maka biarkan amil tersebut itu beramal pengaruhnya itu kepada salah satu dari mustatsna tersebut. Ya. Jadi at-ta'thiru bil amili ta'fi wahidin mimma bi tuthni. Jadi biarkan si amil tersebut itu beramal kepada salah satu dari kata yang dikecualikan dengan illa, ya atau mudahnya Kemudian walaisa an nasbi siwahu mughni. Dan dengan beramalnya si amil kepada salah satu dari mustathna tersebut itu tidak mencukupkan ya untuk membuat yang lain tidak dibaca nasab. Ya, artinya misalnya mustathnanya itu ada tiga. Maka yang salah satunya, misalnya yang pertama, itu dibaca mengikuti i'rab yang dibutuhkan amil. Misalnya amilnya memerlukan fa'il. Maka mustasna yang pertama itu menjadi fa'il, dibaca marfu. Nah, bagaimana yang dua lagi? Nah, yang dua lagi tadi yang pertama dibaca marfu itu tidak kemudian mencukupkan dengan yang dua tadi. Artinya apa? Yang dua tadi yang tersisa tetap dibaca mansub. Ya, tetap dibaca mansub. Nanti akan lebih jelas ketika kita melihat contoh. wadu natafririn ma'at taqaddumi nasbal jami'ihkum bihil tazim. Maaf. wadu natafririn ma'at taqaddumi nasbal jami'ihkum bihi wal tazim. Dan jika illa itu diulang, tapi bukan pada istifna mufarroh. Ya, kemudian ma'at taqaddumi dan mustafnanya itu didahulukan daripada mustafna minhunya. Karena biasanya kan mustafna minhu yang disebutkan dulu baru mustafna. Kalau mustafnanya didahulukan, maka nasbal jami'ihkum bihi wal tazim. Maka hukumilah semua mustafnanya itu dibaca mansub. Wal tazim dan itu hukumnya wajib. Kemudian beliau melanjutkan wansib li ta'khirin waji biwahidi minha kama laukana duna zaidi. Dan jika si mustasnaknya itu diakhirkan, artinya mustasna minhu dulu disebutkan, kemudian mustasnaknya yang diakhirkan. Maka Waji biwahidi minha kama laukana tunazaidi. Ya maka sip dulu, dinasobkan juga. Artinya kalau mustasnaknya diakhirkan, itu juga dibaca mansub. Kemudian wajib biwahidi minha kama laukana tunazaidi. Dan datangkanlah salah satu dari mustasna-mustasna, ya jika itu tanpa tambahan. Ya, tanpa tambahan. Seperti apa? Kalam yafu illam ru'un illa ali. Ya. Lam yafu illam ru'un illa ali. Jika di sini kita melihat ada lam yafu illam ru'un illa ali. Mereka belum dapat memenuhi ya kecuali seseorang ya kecuali Ali. Maka di sini kita melihat ini bukan mufadroh, ya karena fi'il yafu itu sudah ada fa'ilnya, yaitu wawul jamaah. Tetapi di sini jumlahnya itu bukan mujab, ya bukan positif, karena ada lam di situ. Ya, maka eh, ini menjadi kalimat negatif, ya kalimat negatif. Maka di sini imruun itu dibaca marfu sebagai badal dari wawu jamaah yang ada pada yafu. Nah, kemudian baru aliyan itu dibaca mansub. Asalnya lam yafu ilam illa aliyan. Ya, tetapi di sini e, dibaca sukun, nanti akan ada penjelasannya. Wa hukmuha fil qasti hukmul awwali maka secara hukum, ya mustathna-mustathna tersebut itu hukumnya sama dengan hukum mustathna yang pertama. Ya, nanti akan lebih mudah dipahami ketika kita melihat contohnya. Kemudian Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala beliau menjelaskan mengenai bait-bait ini, beliau mengatakan taqaddamal kalamu ala illa ghairil mukarrarati. Telah berlalu penjelasan mengenai illa yang tidak berulang. Wa dzakara fi hadhil abyati hukma illal mukarrarati. Maka kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau dalam bait-bait ini itu menyebutkan hukum yang berkaitan dengan illa yang berulang. Wahia nau'ani. Dan illa yang berulang itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Al-awwalu, ya, macam dari illa berulang yang pertama itu adalah an yakuna takraruha kostit tauqidil lafdhiyil mahdi ya an yakuna takraruha bi qasdi lafdhiyil mahdhi tujuan dari pengulangan illa tersebut itu hanyalah untuk taukid lafzi semata ya, jadi jenis pengulangan illa yang pertama itu tujuan dari pengulangannya itu untuk taukid lafzi semata wa taqwiyati illa al-istithna'iyatil ula. Ya, wa taqwiyati illa al-istithna'iyatil ula. Dan juga untuk menguatkan illa iyah yang pertama. Wala tufidu istithna'an jadidan. Maka karena pengulangannya untuk taukid dan untuk penguatan illa, maka tidak membawa makna istifna yang baru. Walaupun ilahnya diulang, tetapi di situ tidak ada pengecualian yang baru. Walaha maudi'ani. Dan untuk istisna yang jenis ini, istisna atau ilah yang berulang, tetapi tujuannya itu untuk taukid, itu ada dua kondisi, ya, atau dua keadaan, atau dua kedudukan. Al-awalu, yang pertama, antaqa'a ba'dal wawil atifati. Ya antaqa'a ba'dal wawil atifati. Maka illa tersebut, illa yang berulang tersebut, itu terletak setelah wawu atof. Nahwu contohnya, ma'ahdortul kutuba illa nahwa wa illal balaghata. Ma'ahdortul kutuba illan nahwa wa illal balaghata. Saya tidak mempersiapkan atau tidak membawa kitab-kitab kecuali kitab nahwu, kecuali kitab balaghah. Ya. Fa illa zaidatun litaukidi. Maka illa yang setelah wawu atof, yaitu wa illal balaghata, itu adalah illa tambahan untuk penekanan. Ya illa tambahan untuk penekanan. Wa ma ba'daha ma'tufun ala ma qablaha. Maka yang setelah illa yaitu lafat al-balaghata itu diatofkan kepada yang sebelumnya yaitu an-nahwa. Ya, jadi di sini itu tujuannya untuk penekanan dan untuk menguatkan istisna yang pertama. Jadi an-nahwa itu dibaca mansub ya, sebagai mustasna. Kemudian al-balaghata itu diatofkan kepada an-nahwa. Asani jenis yang kedua dari illa yang berulang yang tujuannya hanya untuk taukid dan penguatan illa itu adalah an yaqa'a ba'daha lafdhun yattafiqu ma'a ma'ama qablaha. Oh, maaf. Antaka an yaqa'a ba'daha lafzun yattafiqu madluluhu ma'ama qablaha. Ya an yaqa'a ba'daha lafzun yattafiqu madluluhu ma'ama qablaha. Nah, jenis yang kedua bahwa setelah illah itu terletak sebuah lafat. Ya, terletak sebuah lafat. Yang madlulnya yang ditunjukkan oleh lafat tersebut itu sebetulnya sama dengan apa yang ditunjukkan oleh lafat sebelum illa. Atau mudahnya ada dua lafat ya, misalnya ada dua lafat sebelum illa dan sesudah illa. Nah, lafat yang ditunjukkan oleh sebelum illa itu sebetulnya sama. Ya, sama maksudnya dengan lafat yang ditunjukkan oleh atau lafat yang datang setelah illa. Jadi lafat yang ditunjuk lafat yang datang setelah illa itu mengacu kepada sesuatu yang sama dengan lafat yang datang sebelum illa. Maka karena hakikatnya dua lafat itu sama, Wahada fi babil badali. Maka ini masuk dalam pembahasan badal. Nahwu contohnya, Ma tu illa khalidan illa akhoka Saya tidak memuliakan seorang pun, kecuali Khalid, kecuali saudaramu. Berarti apa? Karena ini badal, karena lafat Khalidan dan Akhoka itu menunjukkan kepada orang yang sama, Ya, maka ya ini yang tadi yang dimaksud sebelum illa yaitu Khalid dan setelah illa yaitu akhoka itu menunjukkan kepada orang yang sama. Fa illa zaidatun litauqidi. Maka illa yang datang di antara Khalid dan akhoka tersebut itu adalah illa zaidah tujuannya untuk penekanan. Wa akhoka badalun min kholidan. Dan lafat akhoka itu badal dari kholidan. Walau khudifat illa minal mithalaini lam yataghayyaril i'robu. Dan jika illa itu dihapus dari kedua contoh, maka i'robnya tidak akan berubah. Ya, maksudnya bagaimana? Misalkan kita hilangkan dalam contoh yang pertama ma ahdortul kutuba illan nahwa wal balagota. Tetap sama i'rabnya al balagota itu dibaca mansub walaupun illanya dihapus. Atau contoh yang kedua. Ya ma akramtu illa khalidan akhaka. Ya ma akramtu illa khalidan akhaka. Ya illa itu dihapus, maka akhaka tetap dibaca mansub. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau wa alghi illa ya wa alghi illa Ay, maksudnya adalah i'tabir illa mulghatan anggaplah illa itu dibatalkan amalannya ya ditinggalkan amalannya jadi anggaplah illa itu tidak beramal Ay, ghaira maujudatin idza kanat littauqidi. Ya maksudnya anggap saja illa itu tidak ada. Idza kanat littauqidi jika illa tersebut itu didatangkan tujuannya untuk taukid, untuk penekanan. Wa a'rib ma ba'daha bi i'rab ma qablaha dan i'rablah kata yang datang setelah illa dengan i'rabnya kata sebelum illa. Ya, artinya i'rab dari kata setelah illa itu mengikuti i'rab dari kata sebelum illa. Summa dzakarol mithala. Ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala mendatangkan contoh yang tadi la, la tamrur bihim illal fata illal ala. Ya janganlah engkau melewati mereka kecuali al-fata seorang pemuda kecuali al-ala. Ya, apa maksudnya? Wal ala bi fathil aini huwasmul fata. Ya al-ala itu dengan memfathahkan ain itu adalah nama dari pemuda yang dimaksud sebelum illa tadi. Fal fata huwal ala'u wal ala'u huwal fata. Maka si pemuda tersebut adalah al-ala, dan al-ala itu adalah si pemuda tersebut. Fahuwa badalun minhu au atofu bayanin. Maka al-ala adalah badal bagi si al-fata, atau bisa juga menjadi atof bayan. Wal-ala bil qasri lid daruroti Ya, al-ala itu dibaca tanpa hamzah ya kan dibaca maksur. Misalnya kan al-ala'u. Ya al-ala'u tetapi di sini dihilangkan hamzahnya dimaksurkan karena darurat syair. Karena apa? Tadi kan awalnya wa alghi illa dzata taukidin kala ya belakangnya la seperti itu. Kemudian tamrur bihim illal fata illal ala ya supaya menyamakan akhirannya. Kemudian beliau melanjutkan an-nau'u min anwa'i illal mukarroroti. Jenis yang kedua dari pembahasan illa yang berulang itu adalah an yakuna takraruha li ghairit tawqidi. yaitu pengulangannya ya pengulangan dari illa itu tujuannya bukan untuk taukid tujuannya bukan untuk menekankan atau menguatkan. Wahiyal lati yuqasadu biha ma yuqasadu bil ula minal istifna'i. Jika illa yang kedua tersebut, itu yang dimaksudkan dengan illa yang diulang tersebut, itu sama dengan yang dimaksud dengan illa yang pertama ya atau istitsna yang diulang tersebut itu sama dengan istisna yang pertama maksudnya. Ya, dan karena di sini ilah yang mudahnya, ilah yang datang berulang itu sama dengan, sama maksudnya dengan ilah yang pertama. Walau khudifat lamma fuhima dzalika. Kalaulah ilah yang kedua itu dihapus, maka jumlahnya itu tidak dapat dipahami. Ya, artinya jenis ilah berulang yang kedua ini itu tidak bisa dihapus. Kalau dihapus itu nanti maknanya tidak dapat dipahami. Walaha halatani. Dan untuk ilah yang jenis ini itu ada dua keadaan. Al-ula, jenis yang pertama, an yakunal kalamu mufarrogon. Ya, yaitu kalamnya tersebut adalah kalam yang mufarrog. Jadi ilahnya berulang, tujuannya bukan taukid, tetapi istisnanya mufarrog, artinya mustasna minhunya tidak disebutkan. Fayu'rabu wahidun minal mustasnayati bima yaktadihil amilu qabla illa. Ya, maka sama dengan istisna mufarroh. Maka tadi kan mustasnanya ada banyak, karena ilahnya juga ada banyak. Maka salah satu dari mustasna itu di i'rab dengan apa yang dituntut atau dibutuhkan oleh si amil sebelum ilah <clears throat> ya. Misalnya amil sebelum ilah itu fi'il. Ya fi'il yang belum ada fa'ilnya. Maka yang datang setelah illa yang pertama itu di i'rab sebagai fa'il, dibaca marfu. Ya, maksudnya seperti itu, seperti pembahasan istitsna mufarraq sebelumnya. Wa sabul baqi, sedangkan yang lainnya itu dibaca mansub. Nahwu contohnya ma hadara illa aliyun illa bakron illa khalidan ma hadara illa aliyun illa bakron illa khalidan. Tidak ada yang hadir, ya, seorang pun, kecuali Ali, kecuali Bakr dan kecuali Khalid. Artinya apa? Dalam mungkin pertemuan atau undangan tersebut, itu tidak ada yang hadir kecuali tiga orang, yaitu kecuali Ali, kecuali Bakar, kecuali Khalid. Berarti Ali, Bakar, dan Khalid, itu ketiganya adalah mustasna. Ya, ketiganya adalah mustasna. Tetapi kalau kita lihat mahadoro, ya hadoro itu fi'il, namun di situ belum ada fa'ilnya. Ya, belum ada fa'ilnya. Maka ini masuk dalam istisna mufarroh, karena mustafna minhunya yaitu fa'il dari hadoro itu tidak disebutkan. Maka aliyun itu sebagai mustasna yang paling dekat dengan hadoro, itu harus memenuhi kebutuhan fa'il dari hadoro. Ya, memenuhi kebutuhan fa'il dari hadoro, karena hadoro membutuhkan fa'il. Maka aliyun di sini itu dibaca marfu sebagai fa'il. Fa'aliyun fa'ilu hadoro. Maka lafat aliyun adalah fa'il dari fi'il hadoro. Wa bakron wa khalidan mansubani ala listifna'i. Dan bakron dan khalid itu dibaca mansub. Ya, bakron dan khalidan itu dibaca mansub sebagai mustafn. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa in tukarrar la litaukidin ya maksudnya adalah atau wa fi ba'din nusakhi duna taukidin ya tidak ditulis la litaukidin tetapi dibaca wa in tukarrar duna taukidin ya di sebagian naskah yang ada pada Alfiyah Ibnu Malik Ai maksudnya wa in takarrarat illa la litaukidin ya dan jika illa itu berulang namun tujuannya bukan untuk taukid fa fi halati maka dalam kondisi mustasnanya yang mufarragh hmm. Ya tadi wa in illa, jika illa itu diulang, lali taukidin tidak untuk penekanan, fafi halati tafriri, dan dalam keadaan istifna mufarrog, apa itu? Wa huwa hadful mustafna minhu, yaitu ketika mustafna minhunya tidak disebutkan atau dihapus, utrukil amila yu'affiru fi wahidin mimma stafnaitahu bi illa ya utrukil amila yu'athiru fi wahidin mimma stathnaitahu bi illa. Maka tinggalkanlah amil atau biarkanlah ya di sini biarkanlah amil itu beramal atau mempengaruhi salah satu dari apa yang engkau kecualikan dengan illa. Atau mudahkan mudahnya biarkanlah amil tersebut itu beramal kepada salah satu dari mustasna. Ya, biarkan dia beramal, biarkanlah si amil beramal kepada salah satu dari mustasna. Contohnya tadi, kan mustasnanya ada tiga, aliyun, bakron, dan kholidan. Maka biarkanlah si hadoro itu beramal kepada aliyun. Ya, biarkan saja, karena dia belum beramal kepada fa'il. Kemudian wansib baqiyal mustathnayati. Kemudian nasabkanlah mustafna yang tersisa, yaitu Bakron dan Khalidan. Laisa an nasbi siwa humurni. Ya, maksudnya adalah ai rinan. Ya, sudah cukup. Sudah mencukupi. Artinya apa? Wal makna, maknanya adalah walaisal wahidu mughniyan an nasbi siwahu. Ya maksudnya yang tadi yang aliyun itu sudah dibaca marfu itu tidak bisa ya memenuhi kebutuhan jumlah akan mustatsna. Ya, artinya tetap si jumlah itu perlu mustatsna, yaitu si bakron dan kholidan karena itu tetap harus dibaca mansub, kira-kira seperti itu. Kemudian wa waqafa ala qawlihi mughni. Nah, Ibnu Malik rahimahullahu taala itu pada lafat mughni itu mewakafkan artinya dibaca dengan sukun ya mughni bisukuni. Ya, seharusnya kan asalnya uh, khobar laisa itu dibaca mansub Ya, laisa an nasbi siwahu mughniyan, harusnya seperti itu. Ya, harusnya dibaca mansub, tetapi di sini dibaca sukun mughni. Ala lughati Rabi'ata. Ini mengikuti dialeknya uh, kabilah Rabi'ah. Nanti akan ada penjelasannya. Wa illa dan jika itu tidak dibaca tidak mengikuti dialeknya Rabi'ah, fahkuhu an-nasbu. Maka haknya seharusnya dibaca mansub karena sebagai khobar laisa. Ya harusnya laisa an nas bisiwahu mughniyan, harusnya seperti itu. Tetapi karena mengikuti dialeknya e, kabilah Rabi'ah boleh dibaca sukun. Wal muradu bil amili ma qabla illa. Dan yang dimaksud dengan amil itu adalah yang datang sebelum illa. Kita lihat catatan kaki, unzur ini dapat dilihat di khasyata binil haji ala syarhil makudi. Ya khasyahnya Ibnul Haj terhadap syarah al-makudi ya, dari Elfiyah Ibnu Malik. al mujalladal awwala pada jilid pertama, Safhata Sabain wasiti Nawamiatin, halaman 167, ila safhati thamanin wasiti Nawamiatin. Ya safhata sab'in wa sittina wa mi'atin ya ila safhati samanin wa sittina wa mi'atin halaman 167 dan halaman 168. Kemudian al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua di mana uh, illa itu diulang namun tujuannya bukan untuk taukid. Yaitu apa? An, yakunal kalamu ghairu mufarraghin yaitu jumlahnya atau kalamnya, itu bukan mufarroh. Artinya apa? Mustafna minhunya itu disebutkan. Maka di sini fa'in takot tamatil mustafnayatu wajaba nasbul jami'i. Maka jika illa itu diulang dan jumlahnya itu bukan mufarrok, artinya mustafna minhunya disebutkan, Fa'in takot tamatil yaitu, dan jika mustasna itu didahulukan dari mustasna minhu, ya kalau kita ingat, biasanya mustasna minhu itu disebutkan terlebih dahulu, baru kemudian mustasna. Nah di sini kalau mustasna itu didahulukan dari mustasna minhu, wajaba nasbul jami'i. Maka wajib untuk menasobkan seluruh mustasna ya wajib untuk menasabkan seluruh mustafna. Sawaan kanal kalamu mujaban au ghoiro mujabin. Ya baik kalamnya itu kalam yang mujab, kalam yang positif atau kalamnya ghoiro mujabin, ya kalamnya atau kalam yang negatif, ya pernyataan positif atau kalimat negatif. Itu sama tetap wajib menasabkan seluruh mustafna jika mustasna didahulukan dari mustasna minhunya. Nahwu contohnya, Khadoro illa aliyan illa bakron illa khalidanit tullabu. Ya, ini kan mudahnya itu seharusnya khadorot tullabu illa aliyan illa bakron illa kholidan. Ya, at-tullabu adalah mustafna minhu. Kemudian nya ada aliyan, bakron, dan kholidan. Tetapi di sini nya didatangkan terlebih dahulu. Ya, mustafna minhunya di akhir. Menjadi khadoro illa aliyan, illa bakron, illa kholidan atullabu. Ya. Maka di sini aliyan, bakron, dan kholidan wajib dibaca mansub. Ini contoh yang kalimat yang mujab, kalam yang mujab, yang positif. Kemudian contoh yang ghairu mujab, yang negatif itu adalah mahadoro illa aliyan illa bakron illa khalidanil qawmu. Asalnya adalah mahadorol qawmu illa aliyan illa bakron illa khalidan. Ya, al-qawmu adalah mustafna minhu, sedangkan aliyan, bakron, dan khalidan adalah mustafnanya. Nah, di sini mustathna-nya didahulukan menjadi ma hadara illa aliyan illa bakron illa khalidanil qawmu. Maka di sini juga sama, wajib dibaca mansub untuk semua mustafnanya. Kita lanjutkan. Wa in ta'akhorat, Ya, akan tetapi jika mustasnaknya diakhirkan, berarti kondisi yang biasa ditemui. Artinya mustasnaknya disebutkan setelah mustasna minhunya. Wa kanal kalamu mujaban dan kalamnya atau jumlahnya itu positif. Wajaba nasbul jami'i. Ya sama, wajib untuk menasabkan seluruh nah Nahwu contohnya Kharajat duyufu illa aliyan illa bakron illa khalidan. Tamu-tamu tersebut telah datang, ya, kecuali Ali, kecuali Bakr, kecuali Khalid. Maka di sini ad-duyufu adalah mustathna minhu, kemudian mustathnanya adalah aliyan, Bakron, dan Khalidan. Karena disebutkan diakhirkan dan kalamnya mujab, itu wajib di nasab kan. Wa ingkana ghoiromu jabin akan tetapi jika mustathnanya diakhirkan namun kalamnya itu kalam yang tidak mujab ya artinya kalam yang tidak positif atau kalam yang negatif ya. Maka apa? Umila wahidun minha bima kana yu'amalu bihi lau lam yatakar rolilistifna'u. istifna'u maka salah satu dari mustasna itu diperlakukan ya diperlakukan dengan apa yang diperlakukan apa yang diperlakukan terhadap para mustasna tersebut jika si mustasnanya itu tidak diulang. Ya, jika uh, jadi misalnya ada tiga mustasna, ya tiga mustasna. Kemudian mustasnaknya itu disebutkan setelah mustasna minhu. Dan kalamnya itu ghairu mujab. Ya, kalamnya itu kalam negatif. Maka salah satu dari mustasna tersebut itu diperlakukan atau di sebagaimana ya sebagaimana kata tersebut itu akan diperlakukan atau di jika istisna itu tidak berulang. Ya. Wa nusibal baqi. Ya, kemudian yang lainnya baru dinasabkan. Ya, contohnya bagaimana? Lebih mudah melihat contoh. Fatakulu, maka engkau katakan, ma hadarat duyufu illa aliyun. Nah, perhatikan. Illa aliyun. Illa bakron illa kholidan. Ma hadarat duyufu illa aliyun illa bakron illa kholidan tamu-tamu tersebut tidak hadir kecuali Ali, kecuali Bakar, kecuali Khalid. Itu perhatikan di sini mustasnanya ada tiga, yaitu Ali, Bakar, dan Khalid, itu didatangkan setelah mustasna minhu, yaitu ad-duyufu. Dan jumlahnya itu jumlah yang negatif, karena ada ma di situ. Ya. Maka tadi aturannya apa? Salah satu dari mustasna, ya ini yang dipilih adalah yang paling dekat, yaitu aliyun, itu harus di i'rab, ya harus di i'rab sebagaimana i'rabnya jika jumlah tersebut itu tidak ada illa yang berulang. Ya, artinya apa? Fa'aliyun badalun mimma qablahu aliyun itu dibaca marfu sebagai badal dari mustatsna minhunya yaitu ad-duyufu. Ya. Tapi apa wayajuzu nasbuhu ala listifna'i. Tapi boleh juga dibaca mansub ya, sebagai mustasna. Dan itu yang lebih banyak ditemui. Jadi apa dibaca? hadorot duyufu illa aliyan illa bakron illa kholidan. Ya boleh, tetapi tidak wajib dibaca mansub semuanya. Kama taqaddama awalal babi. Sebagaimana telah berlalu pada penjelasan awal bab mustasna atau istisna ini. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau waduna tafririn. Aik maksudnya al lati laisa fiha tafrihun yaitu keadaan-keadaan yang tidak ada tafrih di situ, ya artinya istisnanya bukan mufarragh atau dengan kata lain, وَذَلِكَ بِذِكْرِ الْمُسْتَثْنَى minhu, yaitu dengan menyebutkan mustathna minhunya, in taqaddamatil mustathnayatu wajaba nasbuha. Jika mustathnanya itu didahulukan daripada mustathna minhu, maka semua mustathna wajib dibaca mansub. Wa in ta'akhkharat nusibat kulluha. Dan jika nah, mustatsna itu diakhirkan, ya diakhirkan dari mustatsna minhu, maka seluruh mustatsna itu juga dinasobkan. Ya, tetapi apakah hukumnya wajib? Tidak, ada perinciannya. Fa in kana al-kalamu ghairu mujabin umila wahidun minha bima yastahiqquhu law lam tatakarrar illa. Perinciannya bagaimana? Jika jumlahnya atau kalamnya itu tidak positif, berarti negatif, ya, maka salah satu dari mustasnanya itu diperlakukan atau diirab atau diamalkan sebagaimana yang menjadi haknya jika illa itu tidak berulang. Ya, seperti contohnya tadi, kan mahadoro ad-duyufu Ya ma hadoro at-tuyufu illa aliyun illa bakron illa khalidan. Ya maka aliyun sebagai mustasna yang pertama itu dibaca marfu sebagai badal dari at-tuyufu. Nah kemudian summa mathala. Ya kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh. Ya contohnya tadi yaitu lam yafu illam ru'un illa ali. Ya asalnya lam yafu illa imlam ru'un illa aliyan. Ya tidak ada yang memenuhi atau tercukupi kecuali seseorang dan kecuali ali. Famru'un badalun min wawil jama'ati. Maka imru'un itu adalah badal dari wawu jamaah yang ada pada lam yafu. Badalu ba'din min kullin dan badal sebagian dari keseluruhan. Ya, karena imru'un itu hanya sebagian dari wawu jamaah. Wa Ali mustafnan mansubun. Dan lafat Ali itu adalah mustafna yang mansub. Wa wuqifa atau wa waqafa alaihi bisukuni ala lughati Rabi'ata. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala mewakafkan di situ dengan sukun mengikuti dialeknya kabilah Robi'ah. Kita lihat catatan kaki. Dzakara Ibnu Malikin fil Kafiyati wa syarhiha. Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan dalam kitab beliau Al-Kafiyah dan juga syarahnya al mujalladar Rabi'ah jilid keempat safhata tis'in wa Watis Aimiatin wa Alfin pada halaman 1979. Nah, apa yang beliau sebutkan? Anna Rabi'ata taqifu 'alal mansubil munawwani bitaskini. Bahwa kabilah Robiah itu mewakafkan berhenti untuk sebuah lafat yang mansub yang bertanwin, ya lafat yang mansub dan bertanwin berarti yang biasanya nakiroh itu wakofnya itu dengan sukun. Ya, nahwu contohnya, ya ini bisa juga alam ya, itu zaid. Kan asalnya itu zaidan. Ya, itu zaidan. Tetapi karena itu bertanwin dan mansub dibaca sukun. Kama yuqalu ja'a zaid. Kan asalnya ja'a zaidun. Tetapi mereka membacanya ja'a zaid. Wa marortu bi zaid. Asalnya kan maror tu bizaidin. Ya, tapi ini dibaca maror tu bizaid. Qala Ibnu Aqilin, ya berkata Ibnu Aqil rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap Alfiyah Ibnu Malik, Wa dhahiru anna hadza ghairu lazimin fi lughati Rabi'ata." Namun secara zahirnya, cara membaca sukun seperti ini untuk sebuah isim yang bertanwin, itu tidak selalu terjadi pada dialek Robi'ah. Ya, artinya tidak berarti uh, kabilah Robi'ah itu selalu membaca seperti itu. Mengapa? Fafi asy'arihim al-waqfu kathiron jiddan alal mansu bil munawwani bil alifi. Karena kita dapat melihat dalam syair-syair mereka, syair-syairnya kabilah Robi'ah, itu dapat ditemui banyak sekali ya syair yang wakofnya, wakof dari berhentinya dari isim yang mansub dan bertanwin, itu dengan alif. Menjadi roa itu zaidan atau zaida, seperti itu. Ya, ada alifnya, yang biasa disebut sebagai ibdal. Ya, Faka faka annalladhi ikhtassu bihi jawazal ibdali. Maka seolah-olah yang dikhususkan bagi kabilah Rabi'ah itu mereka memperbolehkan ibdal. Ibdal itu adalah mengganti tanwin ya raaitu zaidan ya ada tanwin di situ. Nah tanwinnya itu diganti alif. Kan kalau kita lihat isim yang bertanwin, kemudian dalam keadaan mansub, dalam Arab gundul kan pasti ada alifnya. Nah, itu yang disebut sebagai ibedal. Ya, untuk menunjukkan bahwa isim yang bertanwin tersebut itu dalam keadaan mansub. Nah, maka mereka juga memperbolehkan ibedal, tidak harus selalu sukun. Kira-kira seperti itu. Yang dapat dilihat undur al-musa'idu ala tashilil fawaidi. Ya. Ini buah karya Ibnu Akil, ya maaf, berarti ucapan Ibnu Akil ini adalah dalam kitab beliau Al-Musa'idu ala Tashilil Fawaidi, ya Al-Mujallad ar pada jilid keempat, Safhata Thalathin wa Thalathimi'atin, halaman 303. Waqad madha zikru dhalika fi akhiri babil alami dan penjelasan mengenai dialek kabilah Robiah itu sudah disebutkan sebelumnya pada akhir bab Al-Alam. Wa yudhkaru fi awalil waqfi insya'allahu. Dan ini juga akan disebutkan nanti pada awal pembahasan bab waqaf di Alfiyah ini. Ya, semoga kita juga dapat mencapai ke pembahasan itu, insya'allahu. Kita kembali ke atas. Wa asyara bi qawlihi dan Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan ucapan beliau wa hukmuha fil qasdi hukmul awwali ya apa yang beliau isyaratkan ila annal mustathnayati kullaha maqsudatun kal mustathnal awwali ya artinya mustathna mustathna itu seluruhnya itu maksudnya sama dengan mustatsna yang pertama. Ya, misalnya mustatnanya berulang tadi, misalnya seperti ma hadarat duyuhu illa aliyun illa bakron illa khalidan. Maka bakron dan khalidan itu tujuannya atau maknanya sama dengan mustasna yang pertama, yaitu aliyun. butulaha ma butulil awwali maka ditetapkan bagi mustasna-mustasna tersebut apa yang ditetapkan bagi mustasna yang pertama. Min dukhulin fil hukmi, ya baik itu masuknya ke dalam hukum, au khurujin atau keluar dari hukum. Nah, bagaimana penjelasannya? Fa in kanal mustathnal awwalu dakhilan fil hukmi, maka jika mustasna yang pertama itu masuk ke dalam hukum, Wadzalika fi ghairil mujabi. Dan yang seperti ini, yang dikecualikan kok malah masuk ke dalam hukum, itu terjadinya pada mustazna yang negatif. ya Jumlahnya itu jumlah yang negatif. Ya, maka yang datang setelah istifna itu justru masuk ke dalam hukum yang dimaksud. Ya fama ba'dahu dakhilun. Maka mustasna-mustasna yang datang setelah itu juga masuk ke dalam hukum. Contohnya apa? Kaqaulika. Ya, sebagaimana ucapanmu ma hadarat duyufu illa aliyun illa bakron illa isoman. Tidak ada tamu yang hadir. Hukum yang ada di sini apa? Kehadiran. Ya, tidak ada tamu yang hadir kecuali Ali, kecuali Bakar, kecuali Aisom. Ya. Maka di sini hukum yang dimaksud adalah hudur, ya, kehadiran. Maka karena ini jumlahnya jumlah negatif, maka Ali, Bakar, dan Aisom itu justru dimasukkan, justru masuk ke dalam hukum hadir. Karena memang yang hadir hanya tiga orang itu, Ali, Bakar, dan Aisom. Karena kalimatnya negatif, kemudian dikecualikan, maka mustasnaknya justru masuk ke dalam hukum kehadiran. Fa'aliyun wa huwal mustathnal awwalu dakhilun fi isbatil khuduri lahu. Maka lafat Ali, dan itu adalah mustathna yang pertama, itu masuk ke dalam hukum yang ditetapkan, yaitu apa? Kehadiran, khudur. Ya Ali berarti hadir. Fakadha ma ba'dahu. Demikian juga yang setelahnya yaitu bakar dan isom, itu juga masuk ke dalam hukum hadir. Wa inkana kharijan, dan jika mustasnanya itu keluar dari hukum, dhalika fil mujabi, dan ini ada dalam istifna yang jumlahnya itu positif. Fama ba'dahu korijun maka mustathna yang datang setelahnya itu juga keluar dari hukum. Kaqaulika sebagaimana ucapanmu, hadarat duyufu illa aliyan illa bakron illa aisoman. Telah hadir para tamu tersebut, kecuali Ali, kecuali Bakar, kecuali Aisom. Maka hukumnya di sini sama hukum kehadiran. Tetapi karena Ali, Bakar, dan Aisom itu tidak hadir, maka Ali, Bakar, dan Aisom itu dikeluarkan dari hukum khudur ya hukum kehadiran fa'aliyan wa huwal mustafnal awwalu kharijun an ifbatil huduri lahu. Maka lafat aliyan itu mustafna yang pertama, itu dikeluarkan dari ditetapkannya hukum kehadiran baginya. Fakadama ba'dahu, demikian juga yang setelahnya, yaitu bakr dan isom. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.